Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin Wa ala ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila أما Amma Kita lanjutkan kembali kajian kita Barakallahu pada kitab Al-Qawaid Al-Arba empat kaidah penting dalam memahami tauhid dan lawannya yaitu kesyirikan karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab an Najdi Al-Tamimi rahimahullahu taala. Baik, kita masuk kepada kaidah yang ketiga. Pada kaidah yang ketiga beliau mengatakan rahimahullah Al-qa'idatu as-salisatu Kaidah yang ketiga أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muncul di tengah-tengah manusia yang mereka berbeda-beda dalam peribadahan peribadahan mereka. Minhum man ya'budul malaikata. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya'a was salihin. Dan di antara mereka ada yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul ashjara wal ahjara. Dan di antara mereka ada yang menyembah pohon-pohon dan batu-batuan. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar. Dan di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka seluruhnya. Walam yufarriq bainahum dan beliau Rasulullah SAW tidak membeda-bedakan di antara mereka. Artinya walaupun yang mereka ibadahi berbeda-beda ada yang menyembah patung ada yang menyembah pohon batu bulan ya matahari dan di antara mereka ada yang menyembah malaikat para nabi orang-orang saleh tetap sama mereka diperangi oleh Rasulullah SAW karena mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang ketiga ini ya Syekh Muhammad An-Najdi Al-Tamimi rahimahullah dengan kaidah yang ketiga ini ingin membantah orang-orang musyrik yang ada pada zaman beliau yang mereka mengatakan bahwa ayat-ayat yang menjelaskan tentang kesyirikan dalam Al-Quran itu turun pada para penyembah patung berhala. Maka mengapa kalian maksudnya ya ahlu tauhid ya mereka orang-orang tersebut mengatakan mengapa kalian ya menjadikan orang-orang saleh yang kami sembah, yang kami mintai selain Allah, kalian jadikan seperti patung-patung berhala. Dan mengapa kalian samakan juga para nabi yang sebagian dari kami mengibadahinya kalian jadikan berarti nabi-nabi tersebut seperti patung-patung berhala. Ini alasan yang dilontarkan, ya ini alasan yang diucapkan oleh orang-orang musyrik. Para pelaku kesyirikan pada zaman Syekh Muhammad An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Maka beliau ingin membantah ya syubhat-syubhat tersebut diantaranya dengan kaidah yang ketiga ini untuk membantah mereka ya bahwa Syekh menjelaskan kepada mereka orang-orang musyrik pada zaman dahulu kafir Quraisy musyrik jahiliyah ya yang diperangi oleh Rasulullah SAW mereka juga berbeda-beda dalam peribadahannya. Bukanlah yang disebut syirik itu hanyalah menyembah patung berhala saja. Iya. Kesyirikan. Ya. Pada zaman dahulu tidak terbatas pada penyembahan terhadap patung-patung berhala-berhala. Tidak. Bahkan orang-orang musyrik zaman dahulu yang diperangi oleh Rasulullah SAW juga ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang-orang saleh, ada yang menyembah ya makhluk-makhluk ya dari matahari, bulan, pepohonan dan yang lain. Ya. Dan tetap hukumnya sama, mereka telah berbuat syirik. Ya, karena ukuran dan barometer yang dengannya diketahui itu adalah perbuatan syirik ya adalah menyelewengkan ibadah memalingkan ibadah kepada selain Allah itulah hakikat kesyirikan ya tidak peduli atau alias sama saja apa yang diibadahi kalau seseorang telah memalingkan salah satu dari jenis ibadah kepada selain Allah, maka itulah kesyirikan. Nah, dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Ya. Hakikatnya adalah menjadikan bandingan sekutu bagi Allah. Itulah hakikat kesyirikan. Ya. Maka sama saja apakah ibadah itu dipalingkan kepada selain Allah berupa ya patung-patung berhala atau mereka memberikan salah satu atau sebagian ibadah kepada para nabi, orang-orang soleh, para malaikat, tetap sama hukumnya. Mereka sama-sama telah berbuat kesyirikan. Karena hakikat perbuatan mereka sama, yaitu menyekutukan Allah. Nah, yang ini ya dikenal dengan kaidah al-ibratu bil haqa'iqi wal ma'ani la bil asma wal alfazi. Iya. Al-ibrah penilaian sesuatu barometer untuk mengukur sesuatu adalah dilihat dari hakikat-hakikat dan makna-maknanya. Tidak dilihat dari nama-nama dan lafat-lafatnya. Ya. Mereka yang melakukan kesyirikan tersebut hakikatnya sama yaitu telah memalingkan salah satu atau sebagian dari jenis ibadah kepada selain Allah. Maka mereka seluruhnya dihukumi sama. Apakah itu mereka yang menyembah kepada malaikat, yang menyembah pada nabi, yang menyembah pada orang soleh, ataukah yang menyembah pada patung berhala, pohon, batu, ya, matahari, bulan, sama. Mereka telah berbuat syirik. Mereka adalah orang-orang musyrik. Ini ya maksud dari kaidah yang ketiga ini. Ya, Barakallahu fikum. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala menyebutkan dalil-dalilnya. Menyebutkan dalil-dalilnya. Beliau mengatakan rahimahullah والدليل قوله ta'ala dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين Surat Al-Baqarah ayat 193. Surat Al-Baqarah ayat 193. Barakallahu fikum. Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita pada ayat tersebut waqatiluhum dan perangilah mereka hatta la takuna fitnah sehingga tidak ada lagi fitnah. Nah, sehingga tidak ada lagi fitnah. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsirin rahimahullah dalam tafsirnya hatta la takuna fitnah ay syirkun. Ya, sebagaimana di sini dijelaskan dalam syarah Qawaid al-Arba' Syekh Abu Abdullah Nasir hafizah, Allah taala beliau menjelaskan menukilkan dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullah bahwa hatta la takuna fitnah ay syirk makna sehingga tidak tersisa lagi tidak ada lagi fitnah maknanya adalah syirik sebagaimana diterangkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dan juga diterangkan oleh Abu Aliyah, Mujahid, Al Hasan Al Basri, Qatadah ibn Da'amah Al Sadusi, Wal Rabi' wa Muqatil wa Sudi dan juga Zaid Ibn Aslam. Naam. Baik. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi kesyirikan wa yakuna dinu lillah dan agama itu hanya milik Allah dan agama hanya milik Allah maknanya huwa zahir al-ali ala sa'ilil adyan maksudnya sehingga agama hanya milik Allah yaitu agama Islam betul-betul nampak dan tinggi di atas seluruh agama-agama yang lainnya. Dan وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwana illa 'ala zalimin jika mereka berhenti maka tidak ada permusuhan atas orang-orang yang zalim sisi pendalilan dari ayat ini sangat jelas sekali ya para kalafikum, ya yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya kaum muslimin ya untuk dan juga yang mengikuti mereka dari kalangan orang-orang yang beriman orang muslim kaum muslimin untuk memerangi orang-orang musyrik sehingga tidak ada lagi tersisa fitnah, tidak ada lagi tersisa syirik. Nah, dan agama Islam, agama tauhid betul-betul di atas bagaimana ya perintah eh, suara saya tidak terdengar suara saya jelas sudah sudah sudah, hilang sudah hilang sempat hilang ya tadi ya dikit aja ah, nah, nah. nah ini dalil ini dalil yang pertama disebutnya oleh beliau ya Malik rahimahullah taala yang menjelaskan pentingnya untuk menegakkan tauhid dan memerangi ya seluruh kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya. 6. Dan untuk tidak membeda-bedakan antara ya jenis-jenis kesyirikan tersebut. Ya. Baik, barakallahu fikum dan dijelaskan oleh Syekh rahimahullah taala juga bahwa Rasulullah SAW memerangi seluruh pelaku kesyirikan ya pada zaman beliau Sallallahu Alaihi Wasallam padahal mereka berbeda-beda dalam peribadahannya. Enam dari jenis yang diibadahi ada yang menyembah malaikat, para nabi, orang saleh, dan ada yang menyembah pepohonan, batu besar, ya matahari, bulan, dan yang lainnya. Namun Rasulullah SAW tidak membeda-bedakan di antara mereka sedikit pun, dan Rasulullah SAW memerangi mereka seluruhnya. Naam. Barakallahu Baik. Kemudian Wa dalilu syamsi wal qamar qauluhu ta'ala. Sekarang dalil yang menunjukkan bahwa di antara orang-orang musyrik pada zaman dahulu ada yang menyembah matahari dan bulan. Qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. ومن آياته الليل والنهار wal qamar. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون Surah Fussilat ayat 37 dan di antara ayat-ayatnya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari, dan bulan janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan dan hendaknya kalian sujud hanya kepada Allah yang telah menciptakan makhluk-makhluk itu. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian benar-benar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilul malaikati qauluhu ta'ala dan dalil yang menunjukkan bahwa di antara orang-orang musyrik eh, suaranya hilang ya. Iya. Baik. Ini dalil yang berikutnya <clears throat> wa dalilul malaikati qauluhu ta'ala dan dalil yang menunjukkan bahwa di antara orang-orang musyrik pada zaman dahulu ada yang menyembah malaikat dalilnya adalah firman Allah taala dalam surat Ali Imran ayat 80 wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun dan tidak pantas baginya untuk memerintahkan kalian agar mengambil para malaikat menjadikan para malaikat dan nabi-nabi sebagai Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan. Ayakmurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah patut baginya untuk memerintahkan kalian dengan kekafiran setelah kalian adalah orang-orang yang beragama Islam? Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa di antara mereka orang-orang musyrik zaman dahulu ada yang menyembah malaikat dan dalil yang lain yang menunjukkan hal itu adalah apa yang Allah jelaskan dalam surat Sabah ayat 40 sampai 41. Wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati a iyyakum kanu ya'budun. Qalu subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al jin aktsaruhum bihim mu'minun. Ya. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka seluruhnya. Kemudian Allah berkata kepada para malaikat, ya. Apakah mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada kalian? Orang-orang musyrik tersebut mereka beribadah kepada kalian malaikat. Ya, ini Allah ingin tampakkan bahwa para malaikat ya tidak ya ridha dengan sesembahan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Nam qalu subhanak anta waliyuna min dunihim. Ya. Para malaikat menjawab, maksud maksud si engkau ya Allah. Engkau adalah penolong-penolong kami. Ya. Balkanu ya'budunal jin. Bahkan mereka sesungguhnya hakikatnya menyembah jin aksaruhum bihim mu'minun. Ya, kebanyakan mereka beriman kepada jin-jin tersebut. Ya, ini juga dalil yang menjelaskan bahwa ya para malaikat ya pada hari kiamat kelak hari akhirat akan mengingkari penyembahan ya sebagian orang-orang musyrik yang menyembah mereka tatkala di dunia. Ini menunjukkan selain ayat atau dalil yang disebutkan oleh Syekh dalam matan kitab surat Ali Imran ayat 80 jelas sekali menunjukkan bahwa sebagian orang-orang musyrik ada yang menyembah ya para malaikat. Naam. para fikum. Kemudian wa dalilul anbiya dan dalil para nabi Artinya maksudnya adalah dalil yang menunjukkan bahwa di antara orang-orang musyrik zaman dahulu ada yang menyembah sebagian dari para nabi. Dan beliau sebutkan di sini surat Al-Maidah ayat 116. Wa id qala Allah ya Isa bin Maryam a anta lin nasi ittakhiduni wa إلهين ilahaini min dunillah قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wahai Isa ibnu Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, ambillah aku dan ibuku menjadi dua sesembahan selain Allah. Maka Nabi Isa alaihissalam berkata, Maha suci engkau ya Allah. Tidak pantas bagiku untuk mengatakan apa yang bukan ya menjadi hakku. Jika aku mengatakannya, niscaya engkau telah mengetahuinya ya Allah. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara gaib. Wa dalilus salihin qauluhu ta'ala dan dalil yang menunjukkan bahwa di antara orang-orang musyrik zaman dahulu ada yang menyembah orang-orang saleh adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 57 أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه orang-orang yang mereka seru selain Allah mereka sendiri mencari ya dan mengharapkan jalan-jalan kepada Rabbnya ayum akrab siapakah di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mereka sendiri mengharapkan rahmatnya dan takut atas adabnya. Ini menunjukkan bahwa di antara orang-orang musyrik pada zaman dahulu yang diperangi oleh Rasulullah SAW ada yang menyembah orang-orang saleh, Ya, meminta-minta kepada orang-orang saleh. Maka berarti Demikian pula keadaan orang-orang musyrik pada zaman sekarang ini, di antara mereka ada yang memalingkan sebagian dari jenis ibadah kepada selain Allah, yaitu pada orang-orang saleh yang telah meninggal, yang telah mati. Ya, di dalam kuburan-kuburannya. Dari orang-orang yang dianggap tokoh-tokoh agama, para ustadz, para kiai, ya, atau para alim ulama, atau istilah-istilah mereka ya tokoh-tokoh agama. Nah, dan selanjutnya Syekh menyebutkan di sini juga dalil-dalil yang menunjukkan bahwa mereka ada yang menyembah ya pepohonan dan batu-batu ya karena keterbatasan waktu ya insya Allah dalil-dalil yang berikutnya akan kita baca pada pertemuan yang uh, berikutnya insyaallah taala. Dan kesimpulan dari kaidah yang ketiga ini atau uraian yang singkat ini barakallahu fikum kita perlu ingat kaidah penting yang disebutkan di awal tadi al ibratu bil haqa'iqi wal ma'ani la bil asma' wal alfaz wallahu taala a'lam bisawab. Jadi ya ibrah hakikat atau penilaian barometer menilai sesuatu adalah dilihat dari hakikat-hakikat dan makna-maknanya. Bukan dari penamaan-penamaan dan lafat-lafatnya. Ya, walaupun mereka telah merubah, ini bukan syirik, ini adalah tawassul. Ini bukan syirik, ini adalah ziarah. Ya, menziarahi orang-orang saleh katanya. Ini bukan syirik. Ini adalah menghormati orang-orang saleh. Di antara mereka ada yang mengatakan ini bukan syirik, ini adalah wisata religi. Kalau di tempat kita di sini, ya mereka bisa biasa mengatakan ya wisata religius, wisata religi, ya mendatangi ya dengan bis-bis yang besar-besar, mewah, ya puluhan bahkan ratusan orang berpindah dari satu kuburan makam kepada kuburan-kuburan yang lain dari orang-orang yang dianggap sebagai eh, tokoh-tokoh agama meminta-minta kepada mereka syafaatnya di sisi Allah atau meminta agar mereka bisa mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah dan itu adalah hakikat kesyirikan. Ya walaupun mereka namakan dengan nama-nama yang lain yang banyak, tetapi kalau hakikatnya adalah kesyirikan, memalingkan satu jenis atau sebagian dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan dan sebagaimana telah kita bahas pada kaidah yang kedua ya dari al-qawaid al-arba ini ya di mana Syekh menjelaskan hakikat dari kesyirikan orang-orang musyrik jahiliyah. Wallahul musta'an. Subhanakallah wa bihamdik. Arsyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.